Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. <clears throat> Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita saat ini menghitung hari-hari menunggu kedatangan satu anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang mungkin ini kesempatan terakhir kita bertemu dengannya yaitu Syahrul Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Musim kebaikan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin merupakan kesempatan terakhir kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah." Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan <clears throat> apa yang dikehendakinya dan dia yang memilih dan tidak ada pilihan bagi manusia. <clears throat> Allah memilih waktu di, lebih utamakannya dibandingkan waktu yang lain. Allah memilih tempat lebih dimuliakan dibandingkan tempat yang lain manusia lebih dimuliakan satu dibandingkan yang lain. Dipilih dengan taufiknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kemuliaan musim yang lebih utama <clears throat> yang dilimpahkan padanya diturunkan padanya berbagai macam nikmat, rahmat, karunia, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan bulan Ramadan lebih mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk itu serta Al-Furqan pembeda antara yang hak dan yang batil. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk ya dengan keimanan kita mengetahui keutamaan dan kemuliaan yang besar di bulan ini di antara kemuliaan yang terbesar karena pada waktu itu diturunkannya Al-Quran sebagai nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan pada manusia. Dengan sebab inilah Ramadan dipilih sebagai bulan dilaksanakannya ibadah puasa yang merupakan rukun Islam. Makanya setiap orang yang beriman bergembira menyambutnya, <clears throat> bahkan mempersiapkan diri sebelum kedatangannya, mempersiapkan imannya, berharap kepada Allah supaya di bulan ini dia mendapatkan banyak keutamaan yang menjadi bekal bagi dirinya untuk berjalan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan selanjutnya sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama salaf, <clears throat> orang-orang yang soleh sebelum kita, mereka mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya untuk menyambut bulan Ramadan dan bahkan berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan penuh kemuliaan ini. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menukil dari salah seorang ulama terdahulu Al-Mu'alla Ibn Al-Fadl yang mengatakan Kanu yad'un Allah azza wa jalla sittata ashhurin ayyuballighahum syahra Ramadan thumma yad'unahu ba'da dhalika sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Dulunya orang-orang yang saleh, para ulama salaf selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala enam bulan sebelum datang bulan Ramadan, setengah tahun sebelum datang bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah supaya Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Setelah itu, berakhir Ramadan, enam bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal mereka diterima oleh Allah. Jadi perhatian mereka sepanjang tahun adalah mempersiapkan setengah tahun dan setengah tahun berikutnya berdoa agar diterima. Luar biasa. Inilah perhatian orang yang beriman kepada musim kebaikan yang Allah syariatkan. Ketika di setiap saat Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya kepada manusia, maka di bulan yang dipilihnya di bulan Ramadan musim kebaikan besar, Allah limpahkan dengan sekian banyak kebaikan. Makanya orang yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan adalah orang-orang yang pantas didoakan kecelakaan. Sebagaimana doa yang pernah disampaikan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam dalam salah satu lafadz hadis ini rogima fumriin adrokahu syahrul ramadan thumman salaha minhu walam yukfar lahu celakalah seorang hamba yang berjumpa dengan bulan Ramadan kemudian Ramadan berakhir dalam keadaan belum diampuni dosa-dosanya kalau bukan di bulan Ramadan hamba itu memperbaiki dirinya, lantas kapan dia akan memperbaiki diri? Kalau di saat-saat kebaikan banyak turun dia tidak mendapatkannya, maka kapan dia akan mendapatkan kebaikan itu untuk dirinya? Oleh karena itu setiap muslim ya yang memikirkan keselamatan dirinya, hendaknya dia ingat Ramadan yang akan datang mungkin kesempatan terakhir bagi dirinya. Ingat kedatangan bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala syariatkan adalah untuk melatih diri kita, mendidik diri kita dengan taufik Allah, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang Allah jadikan di dalamnya, keberkahan-keberkahannya, supaya keimanan kita kuat untuk menjalani hari-hari selanjutnya. Karena Ramadan setelah berakhir, tentu kebaikan seorang muslim tidak berakhir. Makanya ibadah di puas keberkahan yang Allah turunkan di bulan Ramadan bukan ditujukan untuk orang itu menjadi ahli ibadah yang musiman hanya bertakwa di bulan Ramadan atau rajin beribadah di bulan Ramadan, setelah berakhir Ramadan juga berakhir ibadahnya. Tidak demikian. Salah seorang ulama terdahulu, Ashibli, juga dinikul oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, pernah ditanya. Ayyuhuma afdal, Rajab atau Sya'ban, mana yang lebih utama bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Maka beliau mengetahui maksud penanya. Menjawab, maka beliau menjawab dengan jawaban yang meluruskan kesalahpahaman. Beliau mengatakan dengan jawaban yang berbeda dari pertanyaan. Kun robbanian takun sya'banian. Jadilah kamu seorang hamba robbani yang selalu beribadah kepada Allah bukan musiman. Bukan di bulan Sya'ban, bukan di bulan Rajab. Tapi jadilah kamu robbani. Bukan Sya'bani yang hanya beribadah di bulan Sya'ban atau waktu tertentu. Tapi jadilah kamu robbani orang yang selalu menjadi hamba Allah di setiap saat. Jadi Ramadan ditujukan untuk melatih agar kita di bulan-bulan selanjutnya tetap semangat dalam beribadah. Makanya juga insya Allah ucapan yang terkenal dari salah seorang ulama ahlu sunnah yang ketika ditanya tentang orang-orang yang hanya semangat beribadah di bulan Ramadan. Kemudian berakhir Ramadan berakhir pula semangat ibadah mereka. Maka beliau mengatakan bi'sal kaum kaumun la arifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Mereka adalah seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk kaum yang mereka tidak mengenal hak Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan Ramadan saja. Inilah pelajaran penting. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang sempurna menjadikan sebab kebaikan besar di bulan ini mungkin karena kita dengan kelemahan iman kita <clears throat> tidak bisa meraih banyak kebaikan di bulan-bulan lain. Allah berikan kesempatan di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk memudahkan kita meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelummu agar kamu bisa meraih ketakwaan. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kedatangan kedatangan bulan Ramadan di hadapan para sahabatnya, menunjukkan orang yang beriman mesti gembira menyambutnya dan konsekuensi dia gembira, dia senang, mesti dia mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum kedatangannya. Termasuk seperti apa yang dilakukan oleh mereka-mereka para ulama salaf berdoa sebelum kedatangannya. Mohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan ini dalam keadaan hati kita dipenuhi dengan iman, dijadikan kita bisa mendapatkan keberkahannya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda memberi kabar gembira kepada para sahabat, kadeja akum syahrul Ramadan, wahwa syahrul syahrun mubarak, fihi tuftahu abwabul jinan, Allahu alaikum fihi siyamahu, fihi tuftahu abwabul jinan, wa tughlaqu abwabun niran, wa tusaffadu syayatin." Sungguh akan datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan Allah mewajibkan kalian berpuasa di bulan ini. Di bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para Shelton dibelenggu. Ini makna kegembiraan. Pintu-pintu kebaikan dibuka, berarti kesempatan bagi orang-orang yang semangat beramal untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Menetapkan dirinya meraih surga bahkan tingkatan yang tinggi di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi orang-orang yang selama ini kurang dalam beramal atau banyak berbuat dosa, tidak kurang gembiranya dia. Karena di bulan Ramadan ditutup pintu-pintu neraka. Kesempatan untuk dia diampuni dosa-dosanya, dibebaskan namanya dari catatan penghuni neraka yang seharusnya dengan amalnya dia pantas masuk neraka. Dengan keberbahan bulan Ramadan dibebaskan dia dari api neraka. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang lainnya Walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika fi kulli laylah. Allah akan memilih orang-orang yang dibebaskannya dari api neraka di bulan Ramadan dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Wa tusaffadu syayatin dan syaitan-syaitan dibelenggu. Artinya dia tidak leluasa menggoda manusia sebagaimana dia leluasa menggoda di bulan-bulan sebelumnya. Dibelenggu dalam artian yang sebenarnya sehingga dia tidak bebas menggoda. Maksudnya di bulan itu kebaikan-kebaikan motivasi kebaikan dalam hati manusia demikian besar. Motivasi berbuat baik. Kemudian keinginan berbuat buruk menjadi kecil. Ini adalah salah satu nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wa fi kulli lailatin yunadi munadin, ya bagi al khairi aqbil wa ya bagi syarri aqsir." Setiap malam di bulan Ramadan ada yang menyeru, "Wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, hadapkanlah dirimu berbuat baik wahai orang-orang yang menghendaki keburukan, tinggalkanlah atau kurangilah keburukanmu. Ini keberkahan yang agung. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam hati seorang hamba untuk semangat berbuat kebaikan dan mengurangi keburukan-keburukan yang dulu biasa dilakukannya. Kesempatan ini tentu tidak bisa kita jamin akan berulang pada diri kita. Maka manfaatkanlah sebaik-baiknya bulan Ramadan yang akan datang ini yang sebentar lagi kita akan bertemu dengannya belum terlambat kita berdoa agar dimudahkan bertemu dengan bulan Ramadan untuk mendapatkan sebesar-besarnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Ramadan yang akan kita hadapi ini mungkin sebagai Ramadan terakhir bagi kita agar kita bersungguh-sungguh mempersiapkan diri, memperbanyak mengambil sebab-sebab rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sebagai hamba-hamba